Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara aku gurung duwe tak rabi dewi arek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawalah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Ya Syafi al khalqi salatu wa salam Alaika nural khalqi al anam Wa aslahu wa ruhahu adrikni Faqad zalamtu abadaw wa rabbini Wa laysa liya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu sahson halika amma ba'du Miki volumene radi ditambah cik radi banter titik ya cek cek cek lah pun kandania ah. Prawan-prawan iku nek rujaka ngaji mesti memeti. Engkang tansah kawula hormati para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai wabil khusus kepala madrasah muallimat cukir Ibu Hajah Jawab kabeh iku tambah gak genah. Sapa jenenge sapa? Hafsatul Maryam. Ibu Haja Hafsatul Maria. Siapa? Ibu Nyai Hafsatul Maryam. rewel pun lah wis ibu Khofsatun mariang wonten wana Masya Allah wabil khusus Romo Kiai Haji Maksum Ali beserta Lah ngene iki lho gak cacetane ya wis lali kabeh. Wis ngapunten sedaya. Bila ada <laughs> Kiai Haji Samsudin Ali. kok maksum Ali nggih ngapunten Rama Kiai Haji Samsudin Ali beserta sedaya hadirin engkang rawuh cekak kesuwen nggih ya. Wis langsung ngaji mawon. Iki ngajine cara arek nom. Ya, ngapunten menawi ada yang tidak berkenan sedoyo mawon. Kula namung nyeritakaken tentang babakan Isra wal Mi'raj. Allahumma sholli ala Muhammad. Wayu-wayu pinter-pinter. <clears throat> We adik yang berjilbab biru <clears throat> Cantik manis membuat rindu Dapat salam dari ayah ibu Pulang dari sini langsung melamarmu Kanjeng Nabi ditamasyakan oleh Allah karena sebelumnya Rasulullah mengalami yang namanya tahun kesedihan. Pamaniseto, Sedo, istrinya Sedo, apalagi Siti Khadijah adalah istri yang setia. Siti Khadijah itu cinta kepada Rasulullah. Begitu juga sebaliknya. Khadijah pun cinta kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun cinta kepada Siti Khadijah. Karena dua insan ini adalah insan yang mulia. Pernah suatu hari Rasulullah tertidur di pangkuan ibu Siti Khadijah Anjene ngaji no arek kemerabi kemerabi yang ini, Pemene ya ini cik kelas 1 SMA tambah. Mboten enten wedang jahe gitu meriki memang. Gikulo nyadari lah le ancene alima cukir iki adoh teko pasar cukir mangkano gak ana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Siti Khadijah menangis, meneteskan air matanya di pipi Rasulullah. Rasulullah yang saat itu tertidur langsung bangun dan berkata, Ya Khadijah, apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Apa kata Siti Khadijah? Tidak. Wahai suamiku, aku tidak pernah menyesal bersuamikan engkau. Tapi aku hanya memikirkan bila aku telah meninggal tak ada lagi yang menemanimu dalam berjuang. Bila engkau memperjuangkan Islam wahai suamiku. Tetapi aku telah meninggal. Engkau membutuhkan kapal untuk menyeberangi sebuah lautan. Galilah makamku, ambil tulangku, jadikan sebagai kapal untuk alat penyeberanganmu kata Siti Khadijah. Maka maka karena cintanya Khadijah inilah Khadijah memiliki nama tersendiri di hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka no pantes Siti Khadijah sedo Kanjeng Nabi susah karena Siti Khadijah itu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Paling masih rondo itu disayangi Siti Khadijah. Dia seorang janda yang mulia, diperistri kanjeng Nabi Muhammad tidak melihat siapa itu Rasulullah bukan karena hartanya kanjeng Nabi itu anak yatim gak duwe bapak, gak duwe ibu, makanya kanjeng Nabi kalau anak yatim, kanjeng Nabi juga menyayangi. Apalagi pernah, inilah hakikatnya seorang ulama. Seorang ulama itu mengabdi bukan diabdi. Seorang ulama itu mendatangi bukan didatangi. Maka no ayatela laga datang telah datang Rasulullah yang datang bukan kita yang datang kepada Rasulullah tapi Rasulullah yang mendatangi kita pernah suatu saat Rasulullah itu mau melaksanakan sholat Idul Fitri ana arek cilik nuwangis gak melok salat Kanjeng Nabi marani anaknya jongkok, anaknya duduk. Kanjeng Nabi juga ikut jongkok, Kanjeng Nabi juga ikut duduk. uang lewis kadung berdakwah itu kita harus sama semuanya sama tidak ada yang beda apalagi Islam Rasulullah mendatanginya dengan penuh kedamaian Islam itu rahmat dalil alamin rahmat bagi seluruh alam bukan hanya rahmat bagi orang Islam saja bukan hanya rahmat bagi orang mukmin saja tetapi untuk seluruh agama Islam Kristen Hindu dan Buddha Allahumma sholli ala Muhammad Bila Islam rahmat bagi seluruh alam, kenapa Islam kok tidak bisa jarang sekarang uang sing nyaran Islami memberikan kasih sayang kepada sesama Islam. Keliru titik kumpul demo titik titik demo Islam bukan seperti itu onok wong salah itu butuh diperingatkan bukan butuh bahan cecaan dan makian orang salah itu butuh dirangkul bukan dipukul maka nolak sampean ngandani arek itu harus dengan sebuah kasih sayang. Ojo titik-titik demo, titik-titik demo. Cintailah kedamaian. Rasulullah tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lapole kok gak melok sholat. Aras-aras, yo ya, yo ya, kok jongkok jari nih masalah. Wonten napa nak kok mboten nderek salat? Mboten mas, jarine arek cilik, kula mboten tumut salat. Lah lapo oh, bapak kula pun seda. Yoi. Lah arek iki mangkan gak ngerti lek sing nakoki Rasulullah. Dadah arek iki mang ditakoki, lah bapake sampean sedane lapo bapak kula sedane pas perang dijak Nabi Muhammad. Samen gelemah, tak pek anak kok pek mantu tak pek anak cek isok dulinan karo Hasan kali Husain sampai anak Nabi Muhammad yo iya, aku Muhammad langsung anak kecil ini mendatangi Rasulullah dipeluk dengan erat Rasulullah maka dengan itulah Rasulullah bersabda bahwasanya beliau dan anak yatim seperti ini di surga bareng mangkakno Kanjeng Nabi mau diisrok mikrajkan oleh Allah. Kanjeng Nabi juga melakukan perjalanan tamasya. Didawakan kali Yai Syamsuddin mau sumpet dolin gak popo. sing penting duline diniati karena Gusti Allah Isra itu perjalanan malam mikraj itu perjalanan ke langit ya perjalanan malam Masa sampean bengi-bengi mlaku-mlaku nang kawasan iku jenenge ya Isra. Lho ngene lho ya. Cuma beda sapa sing mlaku. Ya, ya tunggale sapa nek ngarani Nabi Musa. Iku tongkate dikeplekno belah segara. Nabi Musa laweke dhewe. Gak iso lapo-lapo. Jadi di tangan siapa, untuk apa, sebagai apa, itu beda tergantung yang memegang siapa. lo ngono iku allah kuloniku niku wis nek ngerti ceritane Kanjeng Nabi niku kadang-kadang nelongso ngoten Kanjeng Nabi dateng umate niku begitu sayang. Kanjeng Nabi itu pernah dilempari batu di Taif sampai berdarah semua, tapi darahnya tidak dibiarkan jatuh ke tanah digocei sahabat takut ya Rasul mengapa darahmu engkau pegangi tidak engkau biarkan jatuh ke tanah. Apa kata Rasulullah? Kalau sampai darahku ini jatuh ke tanah, maka orang Taif akan dimarahi oleh bumi karena bumi tidak terima soalnya aku disiksa. Makanya Rasulullah menyimpan walaupun orang yang salah tetap diberi kesempatan oleh Rasulullah biasa. Wong dakwah gak disenengi biasa. Mangkat no samen arek alimat, mene-mene dadi bunyai kabeh. pemenit tapi bojo wis jelas iku kok ya masa kula nggih kiai iki lho lek kadung munggah gerayai lho ngene lek lek kadung dadi bunyai serak lek gak ana jaine masa sedotane gepeng disedot metune mak crit crit crit crit crit crit Akhirnya nopo? Rasulullah disawati biasa dimaafkan nah, no Eh, aja umek mangka Mangkakno samen meni meni dadi bunyai kabe Sampean kudu duwe cekelan, Mbak. Cekelanmu mek siji, ki cekelono sampe mati. tak tandur pari jebol dukule malah mm Taki uwong lek nandur suket iku kena penceramah kapok ngomong. Uwong lek nandur suket iku pinggire mesti tukul pari. Tapi lek uwong nandur oh piye sih? Uwong lek nandur pari mesti pinggire tukul suket. Tapi uwong lek nandur suket gak bakal tukul pari. Uwong lek ngelakok no kebagusan. iku mesti mbak ana wong gak seneng oh, wong lek ngelakok no keelean mesti kabeh benci boten enten sing remen Mangka no lek sampean ngelakok no api ono sing benci niku sampun wajar jarno dongakno, dielek-elekno wong ngomong nggih ancene kulo salah nggih ancene kulo lemah rendahkan dirimu sampai tidak ada celah bagi orang lain untuk merendahkanmu lho ngono ae Kanjeng Nabi disawati Kanjeng Nabi mendel wong Kanjeng Nabi ku suwayang karo umate gak gelem umate tersiksa masuk Kanjeng Nabi di Sekso kanjeng Nabi itu pernah sholat ke masjid subuh maghrib di doni cuh kok subuh katanya sholat di doni mana cuh pemenai subuh kulak badek badek itu ah kipas lurus sama madep rono kabe masalah Waalaikumsalam Du merek TK kok bujuk iya. E. Wes aja aja aja malah jekok no kipas ne oh ki ngepasi yai ne kok jan wis. Ngawur. Wes Allahumma sholli ala Muhammad disuruh dibujuki arek TK ya manut teh. Lah pun pun. Lah pun alhamdulillah. Wis, ayo ngaji. Nah, pun kula terus nol sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi didoni, sing idoni loro, sing pertama kali jenguk sapa Rasulullah. Assalamualaikum. Sopo Duduk wong Islam. Aku Muhammad. Eh, Muhammad. jari samen sing idoni kula loro nggih pun ndang waras kok nek wis waras idonono maneh lengan akhire kanjeng nabi dawuh wis ya enggal saraso dadak wong ki nangis ya Muhammad selama aku sakit belum ada yang menjengukku teman-temanku, sahabatku, saudara-saudaraku, tapi engkau yang aku ludahi setiap hari, engkau yang menjengukku pertama kali. Ya Muhammad, saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melbu Islam mergo akhlak mulyane Rasul. pun akhirnya kanjeng Nabi Mi'raj kanjeng Nabi langit nah, langit sampai naik ke langit nalikane kanjeng Nabi naik ke langit kanjeng Nabi mirsani sungai yang putihnya lebih putih daripada susu manisnya lebih manis daripada madu wanginya lebih wangi daripada kasturi kanjeng nabi takok liman hada untuk siapa ini ini adalah sungai untuk mereka yang bersolawat kepadamu di bulan rojab Allahumma sholli ala Muhammad solawat singkati ujian-ujian solawat diakei cuk HP ya naik pacaran nih gak oleh ya hati-hati kadang-kadang saya ini cekelani HP jadi ini ngawur janjian ketemuan metu delik-delik ojo sik jeman jangka perjalanan mujik panjang ojo sampai terbujuk karo ucapane arek lanang arek lanang iku bujuan arek lanangku gak setia arek lanangku kadang-kadang jik duwe siji jik iso golek maneh mangkak no aku kebian jembek karo arek lanang gak tau nyenengi arek lanang lu ngono ae pomene arek lanang zaman saiki ya modele model soda Begitu ketemu susu langsung gembira. Lah ya iki kudu hati-hati sampean. Ojo gampang kebojo omongan. Sayangku. Wallahi demi Allah aku akan melamarmu dan aku akan menikahimu. Ake arek wedok gak perawan mergo kenek bujuan omongane arek lanang. yo gak kabeh kadang-kadang sampean kudu iso njogo mbak ojo sampe gampang kebojok omongane arek lanang tak kandani yo lek sampe sampean lulus pondok muni-muni kuliah metu teko pondok metu teko mualimat mungkin lek pondok kemungkinannya sangat kecil bahkan tidak ada yang namanya kasus pacaran paling lo yo akhirnya nopo akhirnya nopo kok kuliah sampean kok kuliah nemarek lanang macem-macem ganteng manis soge pemenarek wedok yo lek gak tumpakane istri bunter lak moa ah. aku lek ana arek wedok tumpakane gak istri bunter mo kudu tak rabekno karo tukang selepe beras kok karo tak kandani sampean meni-meni lulus pondok ojo sampe awake gelem dotik-otik karo arek lanang sing duduk muhrime dhewe sing duduk bojone dhewe ojo gelem tak kandhani aku lanang lho ya padha-padha lanange ana buku nok gone togamas arek pondok rek gak kenal to gamas masan sing cedeke pasar iku apa lek ngarani jenenge sing lengkap iku ya wis sembuh ngono ana toko buku ku kabeh ku bukune jejer-jejer sing ngarep gak segelan wis bukaan sing guri jek segelan rapet dan rapi tanpa ada lecet sedikit pun arek lek beneh psikologine main kira-kira mele sing di buku sing jek segelan ta buku sing wis bukaan tau tinggut demek-demekan kabeh mesti mele sing jek segelan yang belum ada lecet sedikit pun dan belum pernah tersentuh dan terjamah oleh tangan kabeh mangkak arek wedok 68% perempuan di Indonesia akeh akeh wis gak perawan. Akeh-akeh makakno sampe nang gone pondok iku wis aman. Uang lek sekolah nok pondok, nok alia, nok alimat, iku podo koyo uang sing melaku nok banyu. Tapi lek SMP, SMA ya gak nok gak podo koyo sing melaku piye sirek padha-padha madrasah ya kudu ngene sih ya Uang eh? lek melaku nok madrasah, melaku nok goni alia, melaku nok mau alimat, belajar nok kuno, podo, koyok uang sing melaku nok goni banyu, tapi lek nang SMP, nang SMA biasa, podo, koyok nok goni lemah, lopo kok kulo muning ini tak kandani, arek lek arek madrasah, iku melaku nok banyu, iki banyu, iki lemah, Sekelku maring dok banyu tak templek no lemah, lemahe katut no mboten? Tapi lek sekelku tak templek no lemah, tak no banyu, kiro kiro lemahe acur mrotoli napa mboten? sekolah goni madrasah, sekolah Nogonemu alimat yang berbau Islam, maka dia yang mendapatkan Allah, yang mendapatkan dunia, ya oleh pelajaran agama, ya oleh pelajaran IPA, agamane pun akeh, fikih, usul fikih, tafsir, Quran, Quran hadis, hadis tok falak, sembarang kalir, ngumpul, ya ono pelajaran biologi, IPA, IPA, sosial, sejarah, tapi lek arek SMA, SMP biasa, agamane mek siji yo ya iku iku tok lu enak arek madrasah mangkakno sampean ojo gampang pacaran opo meneh saiki dewi dhewe mualimin dhewe wis aman Besok ketemu ta? Jok gampang ketemuan rek. Ya gak oleh. Akhirnya Rasulullah saat Rasulullah Mi'raj tak ada nih kok saya main bakal yang melajari kitab gigi Di kitab Ungku dulu jen. eh, kitab enak-enak tak Quratul Uyun, Ungku dulu jen, Fatul Izaris pokok subuh ngaji kue gak ngantuk temen karek prakteking ngono ya Laten kitab uku dulu jen Kanjeng Nabi niku nate nangis Kanjeng Nabi nate nangis dirodosan Sayyidatina Fatimah tanglet Assalamualaikum Waalaikumsalam Bi Ngapunten Wonten nopo Kok jenengan nangis Aku sedih mergane nalikane aku mikraj aku ndelok ana wong wedok sing digantung rambute sing dijereng nune nu, sampai kelugetan kalau jengking no awae utoe umep beledos balik otomane awae entek kobong balik mane, kanjeng nabi tangleten malaikat jibril iya jibril siapa itu Malaikat Jibril ngendika, itu adalah tamsil, itu adalah gambaran dari umatmu. Wong wedok sing brahi duduk gawe bojone. Allahumma salli ala Muhammad Mangkak no sampean sekolah Braine sing biasa Ojo menor-menor nemen Lek gak pengen disiksa Halo Pun kalau terus no ya. Jadwalku jek papat rek. Lah nek ngombene gak anget-angetan suarane entek. Lho lah enak jadwale papat gak tau masak makku bentino ini berkat. Mangkak noleh ono mu alimat gak gelem tak rabi berarti perawan goblok. Allahumma sholli ala Muhammad. akhire wong wedok iki mau brai sak liyane ge bojone gak oleh saiki aku takok arek kene sing wis rabi ngajungo lah yo gak ono mangkakno brai sing biasa jok menor-menor nemen cek menimbulkan fitnah cek gak tabaruj berlebih-lebihan wedhae menggoda kincune merah merona percuma lek bibire kaya SCTV satu untuk semua ya gak oleh iki lho sing temenan cek gak tabaruj berlebih-lebihan gak oleh gincune wabang pedhake kandel-kandel merkuri ini 250.000 putih klonyom klonyom kena srengenge abang abang cantik itu ada dua sayang cantik yang menim Cantik itu ada dua, cantik yang menimbulkan kesenangan dan cantik yang menimbulkan ketenangan. Lek cantik yang menimbulkan kesenangan, nih mergo merkuri, mergo wedak, mergo gincu. Tapi lek cantik yang ketenangan karena terkena air wudhu untuk menjalankan sholat jamaah lima waktu. Ku cantik yang menimbulkan ketenangan ya kayak bu kepala madrasah ini ki yang menimbulkan ketenangan sing garai kok wis duwe bojo ngono ae lho ya Sa'ala cantik karena bedak gak oleh cantik itu yang karena air wudhu tak kandani ku ya rek asline sing digoleki iku mek limo wajah yang terang duwe sing barokah masih titik tapi awet awak sing sehat anak sing manut umur sing dawa lima tok wong urip iku lah ini semuanya tertanam di sholat dalam kitab buratun nasihin diterangno lek kepingin mencorong wajah kepingin padang wajah sholat subuh berjamaah wis gak usah wedak wis gak usah toner ngawet no make up larang apa toner latuli petang puluh lima gorong wedak latul si nomor rong atus wolu si rodo rodo soklat gak pote pote nemen iku jek muni nih saya kemarin beli masih enam puluh gak salah sing latuli gorong sing acne serum anti jerawat iku jek muni seket limo gorong sing pelembab SPV anti surya 40 iku jek regane telung bolu limo larang tok gewedaan wedaan gorong lip mit, lip gloss, lip tint sembarang kalir. masalah kita gak usah wis, subuh jamaah. Ngono aja turu wae kan niku. Mbak ya kaya wong Kaliwungu ngono lho pinter-pinter. Rumah saya Kaliwungu Baja, ngapunten. Oh yo ya gak gelem. Ngapunten, bunyai nggiri kula Kaliwungu. kulon di Pasar Pon, kulon niku ndi? Nah, jadi ini pasar pon bakso Rizal Cici loro telu ku ana omah latari wombo pagri ijo ana mobil limo sing papat Senia, sing siji Avanza peda motor ya limo sing papat Bit, sing siji Nmax ya iku ome budul laji omahku kulone maneh ana gang mlebu ngidul wong kaliwungu cedek wong pasar pon lo lek sobo lo banter banter kerungu adan lo wong pasar pon pinter pinter kayak wong kene lo kono khusuk khusuk lek sholat begitu kerungu adan asolatu khairu minan naum langsung wong kono wong pasar pon gerutu rengkee loro lek kepingin barokah duwi e titik tapi awet sholat zuhur berja Kepingin se Kepingin sehat awae sholat asar berjamaah Kepingin manut anak e meni-meni rungok no singkatin dua anak ya Calon ibu kabeh iki cik perawan ku jenenge cik nona Gih Lek perawan ku cik nona Lek duwe bojo, duwe anak jenenge nyonya. Lek wis duwe anak gorong duwe bojo jenenge duduk nyonya, tapi nyahnya, nyolo ngono ae lho ya. Akhire kepingin salat, kepingin dawa umure salat to berjamaah. Iki wis kunci. Kanjeng Nabi iku nampa salat 50 waktu asline. Karena kanjeng Nabi sayang, Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya kanjeng Nabi sanjang. Nanggoni Nabi Musa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi Musa, umat kula niki kok angsal kengken salat 50 waktu nggih. Kira-kira kuat apa gak lo? Gak kuat jaluk dispensasi no Allah nyun dispensasi seket mudun petang puluh limo telung puluh telu limo telung puluh selawe rong puluh limo lah sepuluh menjadi lima waktu Rasulullah sungkan wis moh jaluk dispensasi mana wis ringan lima waktu dan nio salat sido puluh waktu pak mau mandul kabeh kating gawe komat Allahu akbar Allahu akbar gemek maneh komat gak kober lapo lapo pokok ngajiku kok turu lho bablas kan kok ayo tangi yo wong kene ngaji kuno letang letang masa pun kula terusna no. Akhirnya dengan adanya peristiwa ini menunjukkan kepada kita inna ma'al usri di setiap kesulitan pasti ada kemu eh gak muni kabeh ya wis di setiap ada kesulitan pasti akan ada kemu uang katene sukses iku mesti diuji Opo kulo biyen gak tau diuji, diuji. Ya sapa takok? Arek iku calone ibu nyai ketara cerewete masalah. Apakah saya tidak diuji? Diuji. Saya juga pernah merasakan bagaimana rasanya broken home Aduh teko wong tua juga pernah merasakan saya hidup berdua dengan mbah ya wis gak sido cerita aku bah saya hidup berdua dengan mbah dari ibu mangkakno orang tua saya orang tua saya 宁。 Seneng tak gak? Kok ngomong arek kok ngomong. Meneng sing ngomong situk tok, jek melok ngomong kok. Kon kok. Aja guyu ae kon gak pempesan ngompol kok. Arek kok. Saya hidup berdua dengan Mbah. Orang tua saya Hmm. Menikah ya mesti. Gak, rabi gak metu aku. Menikah punya anak saya dan saya anak satu-satunya. Anak tunggal. Orang tua saya berpisah sejak kelas 3 SD. Jadi saya dari dulu sudah kebiasaan mencari uang sendiri saya dulu untuk sekolah iku ngewangi ngobong kikil sedino selawewu gawe biaya sekolah. Tapi saya yakin prinsip hidup saya cuma seperti ini. Maka none ono arek wong tuane cerai nuangis membi membi gombol karo koncone katut nakal paling jembek. Wong urip pilihan mek dua, Mbak. Jatuh atau bangkit. Sampean jatuh yo ya mati, bangkit yo ya mati. timbangane mati dalam keadaan jatuh lebih baik mati dalam keadaan bangkit kunci wisan piye rasane pisah karo wong tuwa ada teko bapak ada teko ibu dhuwit kuake tumpakane mobil tapi gak sak mobil karo wong tuwa sapa sing seneng Tidak lengkap kebahagiaan itu. Tapi apa? Allah beri ujian ini karena di balik ujian itu pasti ada sebuah mutiara yang mahal. Tak kandani. Iki mesti orang iku mesti ujian, tidak mungkin tidak pernah. no oh ujian wong tua biarkanlah, lalui saja kembali kepada Allah. Samen arek TK, lulus ujian, munggah SD, SD lulus ujian, munggah SMP. Semakin tinggi kelasmu, semakin berat ujian yang akan menimpamu. Tapi apa? Saya penceramah sejak kelas 3 SD, sekarang kelas 1 SMA dan orang tua saya pisah juga kelas 3 SD. Mbah saya laki-laki yang merawat saya meninggal setelah orang tua saya pisah kelas 3 SD. Saya mencari uang dodolan godongnya gedang yo kelas 3 SD. Tapi apa? Allah tidak akan pernah mengkhianati usaha yang telah kita lakukan. Kulo biyen ceramah ya gak sak laris niki Pak eh, tanggapan eh tanggapane ngaji nih, cek muni tanggapan padane kemedi bedhe saya. Kula siyen sagete ceramah ngantos laris niku mergo disuwuk kalih Mbah Yai Husain Ilyas Mojokerto. Tepang mboten? Eh, jadi kula niku siyen tabarukan ngalap barokah Mbah Yai Husain Ilyas kula niki dereng saged ngaos ngantos ngeten niki sakniki pun laris alhamdulillah sedina ping 5 ping 6 kalau wingi saking Kalimantan Timur Pak pesawat wapi tanggal 22 dan ini pesawat Masya Allah pesawat itu layan pramugari ini wayu wayu langsing nah jenenge belean sak meniku pupune putih putih langsing langsing gak ono pramugari lemu lemu masalah warung munggarek pesawat pramugari lemu lemu anjlok kabeh Nggih dikeki laris ya alhamdulillah. Cuma saking Mbah Yai Husain Ilyas kula disowok Bu Sian niku kan Mbah Yai Husain sing wali bisa tak tagak Mbah Yai Husain Ilyas sing Allah, wali Gusti Allah. Lah biyen Mbah Yai Husain Ilyas itu kan wis ono wong torekot Naksabandiyah Qadiriyah Mbah Yai Delan Mbah Yai Delan pun buyar jamaahe Mbah Husain Ilyas rawuh. Lambat Delan niki dereng kenal dereng nanti kepanggil kali Mbak ya Husain Ilyas dadak Mbak Delan ini sanjang Husain Ilyas Husain Ilyas gih kulo Husain Ilyas langsung Mbak Delan meniko nyopot surbane engkang didamel ten merikini beliau niku diparingakan Mbak ya Husain Ilyas jadi kalau Mbak ya Husain Ilyas pakai surban putih nalikane ngaji itu surbannya Mbak ya Delan Ali Dan kula niki mesti insyaallah. Kula niki mesti ditakuki kali tiang-tiang. Mas Rian, lek ngaji kok ketokane weco, rahasiane nopo? Kula kan kali mbayuh sik diparingi niki ya, Bu. Niki. Diparingi niki ada seratannya beliau di sini loh. Lu sing nyerat Mbah Husain beda rek tingkatane lho ngono lho. Kula niki pantangan saking Mbah Yai mek kali. Ojo sampai buka amplop karo gak oleh narjet Kulo gak oleh buka amplop wedi lek buka amplop gak ikhlas atine ne buntu gak iso melbu Lah ya waduh-waduh wae ulangan jam sekolah Jombang cukir mau oleh 500 saya utok gak oleh Ya maksudnya maksudku gak oleh ratus saya utok tambah ono lo ngono lo ya Boten boten guyon. Loro gak oleh narjet ilmu ni Allah kok didol. Yai yai artis sak jam 10 juta, lima juta gak suwi ablas ilmu ni Allah kok didol. Pantangan kulo mek kali lo lho kocone sapa muni mah. Insyaallah niku pantangan kulo lah. kulo tak kandani. Saya kalau ngaji, Bu, memang menang suwu elah cara ngoten kula rahasia kula gak tak dodone wong kabeh sak liyane sampean mangkane coba terbanter tak kandani kula lek kajenge ngaos itu mesti tawasul dan tawasul saya banyak sampean gak kira nulis saat ini juga kober gak mungkin tawasul kula lek kajenge ngaos ten kanjeng nabi ten si Abdul Qadir Jilani ten Syekh Yasin Asyadili ten Wali Songo ten Sunan Kalijogo Jogo ten Mbak Khalil Bangkalan Mbak Abdul Hamid Pasuruan Mbak Ahmad Baidawi Lasem Mbak Abdul Jalil Mustaqim Tulungagung Mbak Mustaqim bin Husain Tulungagung Mbak Asad Samsul Arifin Bondo, Hadratus Syekh Kiai Hasim As'ari Tebuireng Jombang mesti Mbah Yai Delan Ali Cokir mesti Mbah Yai Abdullah ini ku rahasia sampun memang keluarga saya keluarga Torekoh Naksabandia Wakodiria Cokir Sedoyo mbah angkat saya yang rambut saya kecil, beliau ikut toreka ini. Beliau usianya 73 sekarang. Itu yang merawat saya sejak kecil. Tapi wong tuh aku pisah, aku melok mbah angkat gak tau ngerti di aku kandung dewi. Mbah angkat saya dulu saat saya pertama ditinggal pisah, sakit saya kurus, loro, loro mejen, saya meru mejen tak gak, gak iso BAB. Iku digawonok dokter mbah saya, cuma punya uang 3000 rupiah Mbah angkat, mangkatno. Wak kadhe melok toreko, ikut noto atine. Diuji, saya juga diuji, sama ya diuji. Tidak mungkin manusia hidup tidak ada ujian. Masa aku begini ya tahu nangis, tapi apa? Di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Tidak mungkin ndak. Arek ulang tahun digebyur sik baru dikado. Masa aku biyen ya ngono. Orang tua saya pisah, bapakku dodolan sayur nok pasar legi, nikah mana, dewi ibu tiri, ibuku nikah mana, punya bapak tiri. Wis gak tau ngurusnya aku, saya sakit berangkat ke dokter sendiri. Tapi apa? Begitu saya bisa seperti ini, bokku pakku nyidek kape kepada saya lek sampean tidak bisa mengambil hikmah wong tua moro nih lek bototo saya tidak mau berarti di saat saya seperti ini Allah memberikan hikmah yang double kepada saya duitku moro wong tuaku ya kau wes ngono husnudana Allah Jalani prosesnya, nikmati alurnya karena Allah tahu kapan kamu bahagia. Yang baik di mata kita belum tentu baik di hadapan Allah taala. Mari. Gak usah nangis, no. Ayo bareng-bareng di Joko, pemenikati ulangan, cek barokah ilmu nih Siji niate ditoto ngaji rene mergo Allah, aja mergo sak liyane Allah. Loro lek kepingin barokah ilmune, muliakan guru dan muliakan ilmu. Ya, guru ku dimulyakno. Gak oleh seorang santri mosore sampean gak paham lho, paham sampean timbangane aku. Ilmune luwe akeh sampean timbangane aku, gak oleh santri longgo nang kursine guru gak oleh ngoco nek sepione guru ya gak oleh lho gak oleh gak barokah ilmune diulang kaya apa gak padang batuke mas yo gurune nerangno gamblang gak nyantol pikirane mergo ngoco nek nggone sepione bapak ibu guru numpaki joke bapak ibu guru longgo tok iseng ngenteni kancane gak oleh ono e Joko Tengkir ya kan saking nih nggih garisnya Joko Tengkir kali Aryo Penangsang Aryo Panangsang niki wau ya Aryo Panangsang niki wau kan ada jaran ya dua jaran lanang ganteng jenenge Gagak Rimang ngatain nggih lah Aryo Panangsang iki di kubunya Sunan Kudus Joko Tengkir di kubunya Sunan Kalijogo Joko Tengkir seorang santri Sunan Kudus dawuh masalah politik lah mesti ngeten nah, Bu. Aryo Panangsang. Engko lek Joko Tingkir rene lungguh no nok goni kursiku ce ilang ilmune. Joko Tingkir moro jarane krungu teko njaba disiapno kursine. <laughs> ngono didekek jarane dadak Joko tengker moro assalamualaikum waalaikumsalam ambung-ambungan, cipikan-cipiki, ya sebab ngono kula penghormatan, Joko tengkir dipeksa, longgo no Sunan Kudus, lo lungguhe Sunan Kudus, cek ilang ilmune. Akhirnya Joko tengkir menolak boten Mas Aryo Panangsang, monggo jenengan mawon, boten Joko tengkir jenengan kita dayo monggo boten jenengan sing murid Sunan Kudus, monggo pinara meriki Dipeksa Aryo Panangsang, dilonggono ilang ilmune, perang kalah. Mati kan Aryo Panangsang, ilmune ilang, saktine ilang. Ngono mangka no, Jok pisan-pisan wani kursi ini Bapak Ibu guru, nglunggui sepede Bapak Ibu guru, ngocok no sepione Bapak Ibu guru. Gak oleh. Ya, dimuliakan Bapak Ibu guru, bentak gak oleh. Celuk guru ini menang dingklu ojo ganti dipeci ciling ini gak oleh. Gak gak barokah kok ilmune muliakan ilmu ilmu dimuliakan buku kak jokur jaket nisor geletaan oleh gak hormati ku jenengi Uno, muliakan ilmu muliakan bapak ibu guru We, cerita ceritani tak dongengi terakhir Allahumma sholli ala Muhammad Kak, wis Mbah Hasim As'ari Mbah Hasim As'ari itu menjadi seorang yai menjadi seorang yai ageng, yai gede, wali karena apa? Setunggal. Beliau takdim kepada gurunya Mbah Yai Khalil Bangkalan. Nggih. Ya. Mbah Khalil Bangkalan saat itu Mbah Khalil tenger-tenger. Mbah Yai Khalil tenger-tenger wis ki arek kok senden-senden ngono kok. Mbah Yai Khalil iki tenger-tenger ditakoki kali Mbah Hasyim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapunten Mbah Khalil, wonten nopo kok ketingali susah? Yo, ya, Sim, aku susah soale cincine bunyai Khalil ilang nok gone jumbleng. tutup sapi teng. Lek sapi teng gone WC, lek jumbleng gone jamban MCK. Ya, hilang. Apa kata Mbah Hasim? gih pun Mbah, cincin ibunya Khalil hilang teng jumbleng kula padosani. Sampe nak yang ngerti sih Mbah. Wis gede kok. Jumbleng kuwi isine apa ya? ono atas atas titik diprekes, oh duduk diprekes mana, oh duduk diprekes mana, oh duduk. Jadi Mbah Hasim As'ari begitu mireng cincin ibunya Khalil hilang langsung melayu nok nggone jumbleng dipadosi cincine langsung melebu nok ngene jumbleng seret melebu dipadosi dadak cincine kepangge diparingaken didekek nok ngene awu biyen iku gak ono bu sing jenenge detol boy nuvo ono e awu dikum seminggu tenggeni awu diparingaken mbah niki loh Lah kok ketemu? Nggih mbah, pangestune jenengan. Ini loh seorang santri tidak pernah merasa bisa melebihi gurunya. Pangestune jenengan. Takdimnya, tawaduknya Mbah Hashim As'ari. Seret diparingno. Akhirnya Mbah Yai Khalil Dawu. Sim, gak usah mondok nok goni kene maneh. tekno pondok dhewe nok nggone Jombang tapi syarate sadurunge ngedekno pondok tandurana karo tebu ireng mangkakno pondoke Mbah Hasim As'ari dijenengi pondok pesantren tebu ireng Jombang katene ngedekno pondok Mbah Hasim As'ari kali bunyai nafika tirakat telung tahun riyadhah telung tahun tirakat setahun manfaat gay awae rong tahun manfaat gay keluargane telung tahun manfaat gay santri santrine termasuk wong NU NO. sapa sing ramut NU NO tak dadekno santriku sapa sing tak dadekno santriku tak dongakno pungkasane husnul khatimah amin ya rabbal akhirnya ya akhirnya Riyadoh niki wau tirakat telung tahun gowo bak luru saya merubak taga, hmm. sing rubak biasa nih wong sing elek-elek soalnya apa wong ayu kan moh umba-umba laundry mangka non de bojo ayu gak penak bojo ayu yo ya siji ngene-ngene kadang-kadang tuwek elek Wong ayu soalnya, ngapunten nggih Bu nggih. Ngene-ngene iki kok tuwek elek. Wong ayu, tapi lek wong elek masa tuwek gak bakal mlebu masa elek soalnya iki biyen ya wis. Loro wong elek iku sregep rata-rata sing males-males sing ayu-ayu. Jak susah ngel. Dik tandur. Loh, gak mangan sekolah urusamu wong ayu. Wong elek Dik tandur oke okay, ani budal dik panen siap ngono wong elek wong ayu mbah-mbah meh nglondri wong elek diombahi dhewe sangang bak kuat otot, gede gede Wong elek telu setia rata-rata sing ganteng-ganteng iku sing senengane ngene ani wedok ayu-ayu rata-rata sing pegatan sing ayu-ayu soalnya apa tukaran wani kondo mas ceraikan saya ceraikan saya pegatan temenan gak popo wong ayu je payu rabi mana tapi wong elek tukaran ya menenge wani ya wong elek tukaran kondo mas pegatan aku pegatan aku le pegatan temenan gak nyonyor sopo gelem ngeloni gak ono ya akhirnya nopo akhirnya nopo Bahasim As'ari kali bunyai nafiko tirakat tirakat jagunge wis gak usah ngwasi sing teko bagi aku iki ahlan wa syahlan bi hudurikum monggo ingkang rawuh suka sugeng pinarak pun kula terus nonge, jagung sakbak ambek bunyai nafiko Mbah Hasim ditirakati diwacakno halo diwacakno la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin sebiji jagung dijogok dijogok dijogok dipindah selama telung tahun sebiji jagung berubah menjadi putih kinclong diperiksa nombah Hasim Asari ternyata sebiji jagung sing digu demek iki mari wiritan menjadi berlian termah Sebiji jagung berlian termahal. Lah nek sabak berlian kabeh ditukokno kulite pangsit isok dadi mercon tak kandani Akhirnya Mbah Hasim As'ari dawuh. Ning Dek timbangane berlian iki dadi tukaran, palaan berlian iki tak kuburno goni sumur. Dadi berlian bekas wiritan, berlian kabeh iku dikubur karo Mbah Hasim Asari nang gone sumur. Kula takok, ten mriki wonten kelasé napa mboten? Wonten duweke kas napa mboten? Lah ayo menikase dijupuki, dinggo sangun jajan, ayo budal bareng nang gone tebu ireng goleki berlian sing ditandur Mbah Hasim Asari. Nah. Ngono. Akhirnya beliau berhasil mendirikan pondok pesantren Jombang. Iku mang sampai gede nih kayak gini. Karena apa? Satu tak no yai, dua ahli tirakat, telu ora hubut dunia gak kemalan dunia. Gak ono rezeki tertukar. Uang lek semulia no Allah, di pesini eh dunia Leono ono uang sing ngawulana aku paranono wonge Duduk wonge sing marani awakmu tapi awakmu sing kudu marani wonge donya kok dipeseni ngono mangkatno mulyakno Allah donya kok maro-maro dhewe gak usah kuwatir ya kepengin soge biasa biasai penting berdoa bekerja pasrah Allah taala wis ngaten awan Urusan hasil pasrahna Allah. Gak kakek ngomong ya. Penting kepingin enak uripe bekerja berdoa pasrah. Kepingin duit akeh bekerja berdoa pasrah. Kepingin soge gak tahu kerja dongo tok. Kepingin uripe enak gak iso masak wiri tanai. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, kating itas bea ya bojomu. ya ndonga ya kerja ndonga gak tau kerja wong males kerja gak tau ndonga wong sombong rumangsa so iso mbak iso ge ya ndonga ya kerja ya kayak bapaknya sama no mbak kepingin ibu sampean meteng gak tau dikeloni didongani tok ya Allah kula kepingin bojo kula meteng al-fatihah sapa so, kate ngetengi malaikat ayo gak ono ya ndonga ya kerja Loh akhire duwe anak, anake dadi anak sing saleh salihah. Lho lak ngono wae. Mas Mbah Asim Asari nggih ngoten. Beliau nggih kerja, nggih donga, akhire pondoke ageng. Sampeyan conto, Mbak, ahli tirakat, kuat tirakat. Ojo mangan ae. Ya tirakati wong ana telu. Kuat mripate, kuat lambene, kuat wetenge. Kuat mripate gak gampang turuan. kuat lambene gak kakek ngomong ngomong sak ngomong kono gunane gak iso ngomong meneng wiritan Allah telu kuat ganjel weteng wong biyen iku mangane pisan mari gak kaya wong saiki sobo mlaku-mlaku roketan tuku kok sang sekolahan mangan mana tuku lohor bakso kantin mangan untuk ada bakso nih nang kene paling metu golek melaku melaku tuku ono bakso nih ono mangan kok asar karo jajan kletian tuku kok maghrib ana sego goreng tok tok tok mangan maneh wong biyen umuri dawa-dawa soale titik panganane wong jaman saiki umuri ndek-ndek soale akeh badoka jelas ya jaga kakek maem awake dijogo sing temenan lemu-lemu iku rungokno kupingmu Siji niat loro muliakan guru muliakan ilmu tiga jauhi maksiat Allahumma sholli ala Muhammad Imam Syafi'i idolaku lah Imam Syafi'i ini beliau kan pernah berkata seperti ini jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah Allah saja ditinggalkan apalagi kamu yang tidak punya apa-apa. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab malih, jangan berharap berlebihan kepada manusia karena Allah mencemburui hatimu yang berharap kepada selainnya maka Allah memberikan ganjaran pedihnya sebuah harapan supaya engkau hanya berharap kepadanya Allah Muhammad Kowe gak usah wes berharap nak menungso, gak usah. Ya. Gedang ya gedang lek mateng ya legi, berjuang ya berjuang gak diregani ya rugi. Lho ngono ae wis. Usah ngelangel lapo. Berjuang ke gak pasti gak usah. Coyok dilan. Filme biskupe merbune larang akhirnya pegatan. Lek ngomong kayak yo yo oh, jangan rindu, rindu tu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja preketek. Yang berat itu bukan rindu, yang berat itu cat dua abu-abu yang tak kunjung membiru tapi membuat status dua menit yang lalu lah ya iki saya berkata. Mangka no kanjeng Nabi dikatakan uswatun hasanah filmnya dicontoh di lantak kandani wes ya no Kanjeng Nabi kan diparani kali malaikat Israel Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasul. Terus nopo? Sampun kerswa Kulo cabut nyawani. Khusus Rasulullah nyawane ini gila Bu, beliau kata dicabut Kanjeng Nabi ini kok ditawani rien Masya Allah, Kanjeng Nabi. Untung malaikat Israel iku nyabute nyawa, ini dikongkon karo Allah. Daniel iya, malaikat Israel nyabut usah karpi dewi eh alare rek gabut kalau kerjaan serot lo Bablas. Ya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Silakan kau cabut nyawaku, tapi aku mintakan kepada Allah jaminan atas umatku. Bahkan kanjeng Nabi lahir yang disebut umati, umati. Kanjeng Nabi sedo yang disebut umati, umati mintakan jaminan kepada Allah lalu malaikat Israel langit naik ke langit nemoni Allah no arsi gusti Allah malaikat Israel tanya bahwasanya umatnya Rasulullah dimintakan jaminan oleh Rasulullah munggah malaikat Israel yang di langit seret munggah dadak mantun ngoten apa kata Allah ya Israel katakan kepada Muhammad umatnya tidak akan aku buat susah dadak kate dicabut nyawane dengan cara yang paling pelan kanjeng Nabi berkata stop stop stop ya Israel beginikah sakitnya orang sakaratul maut apa kata Israel tidak ya Rasul ini sudah menggunakan cara paling mudah jika ini cara paling mudah, bagaimana dengan umatku semua yang menggunakan cara biasa? Ya Israel, wahai umatku yang aku cintai, Jangan kau merasakan kesakitan saat sakaratul maut. Karena itu begitu menyakitkan dan kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Ya Israel, limpahkan semua kesakitan umatku. Limpahkan kepadaku. Dicontoh Karol Dilan 1991. Jangan rindu-rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Iku ngono jiplak kanjeng Nabi. Kurang apa Rasulullah. Kanda kemeru, kemeru ancai nih ngono kok kemeru. Imam Syafi'i takok di guru nih. Tanglet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru kok kudu ngene rek. Kok samproan. Gak oleh kudu ngene guru nih. Ngapunten. Guru, Yai, kula niki akhir-akhir niki kok apalan kula lagi lemah nggih. Apa kata gurunya? Imam ya, Syafi'i, mungkin kau pernah melakukan maksiat. Ya guru, baik guruku, aku tidak pernah melakukan kemaksiatnya ya Ustaz. Lalu coba ingat-ingat lagi. Akhirnya Imam Syafi'i ngeweling-eling, ngeling-eling suwi setengah jam. ngeling-ngeling. Oh, nggih. Kula mboten nanti maksiat, Yai. Tapi kula niki namung ningali mata kakine wong wedok sing numpak kendaraan tersingkap mata kakinya langsung ical ya apalan kula iki. Lah, ya iku maksiate. Bayangno. Delok mata kaki tok iku nggarai ilang apalan. Rungokno cah wedok-wedok. barek lanang diwasin ndhuwukur sampai nisor Masya Allah aurat gak oleh Nabi Ibrahim kate diobong nang one geni gak iso iblis bujui Ibrahim iku gak iso digeret nang ngene geni soale Ibrahim gawe kelambi sing nutupi aurate kelambi nih geret iblis dadak dijokok kelambine karena iblis tidak suka dengan orang yang menutup aurat baru Ibrahim sakit di seretan geni tapi tetap gak kobong wong Ibrahim menjaga Allah Ibrahim tidak mau jauh dari Allah Allah pun menjaganya maka no muliakan Allah maka Allah akan memuliakanmu lu ngoten mawon iku maksiat enggak no pacaran-pacaran gak usah zina nang jobo demek-demekan pacaran gak usah dimarani sik ya lah wong roro jonggrang sing dikekno candi mau dirabi mosok sampean sing dibapri tok gelem didemeki gak oleh usah gampang kebojok mengane arek lanang sing ngekei mawar bakalan kalah karo sing ngekei mahar sing ngekei coklat bakalan kalah karo sing ngekei seperangkat alat salat sing senengane topi ni resingan bakalan kalah karo sing kopiahan <clears throat> sing omongane I love you bakalan kalah karo sing akate qabilullah masyaallah Muhammad ngono ae wis gak usah pacaran-pacaran ya awake dijogo sing temenan aja dikekno wong lanang sak liyane bojone aja gampang dadi demet-demean ya mangkatno dijogo sing temenan saelek-elek arek lanangku tetep kepengin duwe arek wedok sing apik jodohku cerminan diri tak kandhani Lek kepingin oleh sing kaya Muhammad, dadi sik kaya Khadijah. Lek kepingin oleh kaya Khadijah, jadilah dulu seperti Muhammad al khabithatu lil khabithina. Wong api oke, ya wong api, wong elek oke, ya wong elek. Khadijahkanlah dirimu, maka yang seperti Muhammad akan datang melamarmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono wis. Selanjutnya Jok pacaran, oleh awake jaga ya. Lah tahu bulat sinci eh lima ratusan, mosok tek musim gede gratisan ya Hale. wis selanjutnya jaga dari makanan haram cek ilmune manfaat nggih Abu Yazid Al Bustami nalikane ngimami lali apalane moro ibuke Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Bu pas ibu biyen nyidam aku pas ibu biyen meteng aku ibu nyidam nopo kok pentolah Sik le tak iling-ilingi, ngeling-iling maneh setengah jam. Oh iya. Ibu biyen pas meteng sampean le, ibu ya Bu Yazid Al Bustami. Ibu nyidam keju saking kepingine kejune larang regane nalikane bakule ngetok mencolok saiki tak incipi. Lho, dadekno apalane ilang. akhirnya ibu ini kira kali Abu Yazid Al Bustami nemoni bakule keju nyuwun ikhlasi bakule keju kondo ya Allah keju cilik esak munu kok leren jaluk ikhlasi pun kulo ikhlas no gorong tutu oma kait metu teko omai bakul keju langsung apalane dibalik no karo Allah mangka no hati hatiin ojo sampe, Kenek panganan haram ya sholati barang dijogo sholatku sirah ana uwong mlaku-mlaku pedaan motor nok ngulin jaba. Dadak ditobruk karo bis Harapan Jaya. Set tobruk, tangane cepot jesa urip napa mboten? Sikile pedhot jesa urip napa mboten? Tapi lek sirai pecah gak iso urip alias mati. uang lek gak tau sholat uang lek gak tau sholat sedakoe iku siyo sia amale mandek kabeh tak kandani sholat tu sirah penting. tentang kita duratun nasuhin sirah. no lek kepingin kayak melaku aku kudu melaku sholat itu yang utama nali nalikane Sayyidina Abu Bakar ya Abu Bakar radhiyallahu an nek Sayyidina Ali karamallahu Soalnya seumur hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Oleh bojo ya wong apik cerminan diri Siti Fatimah diarani itu Zahra, Fatimah itu Zahra karena dia suci seumur hidupnya tidak pernah menstruasi. Wong apik oleh wong apik. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar sholat, nyolati wong mati di kafani dadak ana sing ngobah-obah kok kene. ana ula gowedi wireng buwawa ayo apa ngono wong kok pikiran ngeres mumpung durung miber tak gocekane iki Allahumma sholli ala Muhammad Tata ula iki mangkate dipateni, ulane bengok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Abu Bakar, oh suka pateni. Aku dikangen Allah, dikangen nyiksa wong iki. Soalnya selama uripe wong iki gak tau salat, gurung mati disiksa Allah. Ya. Siji wong gak tau salat, loro wong iki dikangken kula dikon nyiksa Allah. Soal wong iki gak tau kumpul, gak tau cinta nanggone ulama. Ulama iku warasatul ambiya, pewarise para nabi. Aja sampai benci ulama. masa-masa saiki akeh ulama sing senengane takbir. Bengok demo. Ngelokno wong nyaci maki, ngelok-ngelokno Gustur dilok-lokno. Gustur itu buta matanya, buta hatinya, Masya Allah. Masya Allah. Anjene ngono ku gak apik. Akeh sampean benci omongane gak popo. Ojo sampe benci wonge dikapak-kapak. No, iku tetep ulama. Sopo gak relek Gusti ngono? Gak usah dicela wis. Wali ngono-ngono Gusti Masya Allah. Saulan ku kotak infaki oleh pirang puluh juta. Ono cik, muni atusan iku sakmono. Ku Gus Dur, mbok Gus Rian oleh pirang juta gitu. <clears throat> Wah tadi goyan lawan. Loh, ngono ku lho ono iku titik-titik meso ngelokno presiden ngene. Allah wabar demo Masya Allah. Apa meneh seorang Habib aja kok benci kualat, benci mangane gak apa-apa, dikapak-kapakno wonge lho tetep keturunane Rasulullah. Jadi benci Ulama iku akeh, soalnya nabi ku ya akeh. Nggih Bu nggih, nabi ku puluh empat ribu. Wakeh. maka ana ulama sifate ya akeh wong pewarise para nabi kok ana nabi Sulaiman nabi Soge warise ana Ustaz Ustaz Soge Ustaz Arifin Ilham Ustaz Solmet ana nabi Daud suarane enak mudune Habib Se ngono-ngono kok sing penak-penak munsit-munsit lagu-lagu ngono ku iku titisane pewarise nabi Daud ana nabi Musa ahli silat Gus Mafik Jogja Gus Maksum Lirboyo Ono Nabi Suwabar meneng Nabi Ayub. Kita punya Mbak Delan Ali, Mbak Maimun Zuber, Mbak Jamal tambah beras Jombang. beliau ini saking tawaduknya Mbak Yedilan tidak pernah melihat ke langit. Lek melampap beliau mesti mirsani nisor. Karena apa? Sampai beliau dangak ngeten, langit sungkan. Pokok lek badilan dangak, mesti langit udan. Masih masa kemarau di tengah-tengah zaman. Jadi beliau kalau ngaji ilmu fikih, nek membahas tentang sholat istisqa itu mesti diwasingin tok langit praktekno udan. Masih masa kemarau. Itu karamahnya beliau. Makanya beliau kalau berjalan itu merunduk, tawaduk. Tidak pernah badilan melampaui ngeten. Pokoknya ngertos badilan sanjang nopo ngatas danga langit itu sungkan udan. Bayangno, uang lek mulia no Allah, kuwabeh tiga uang saya mulia no Allah. Is pasti onok nabi Nabi Harun ahli diplomasi omongannya wenak Jombang punya Cak Nun onok Nabi Yusuf ganteng irungnya bangir cahyanya mencorong Indonesia punya Rian dong ngerti iki mah ulama telu wong iki gak tau zakat disiksa karo ula ya mbak ya muga moga barakah manfaat ilmune kabeh singkat ini ujian-ujian ya cek lancar kelas telu SMA ya pokok lulus rabi ngono lo ya ah aja sih catatan tak kayak ijazah ijazah ijabsa ijabsa wah oh, kemerabi ya singkat ini UNBK UNBK wis mari dah hmm lek wis ngedep komputer ngedep soale sampeyan maca Bismillahirrahmanirrahim Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kolam tekok kata-kata bil kolam keambaan terus dungo ya Allah paringi kulo kecerdasan nalikani kulo lali jenengan no tangan kulon jenengan tuntun ten jawaban engkang barokah pas coba bil kolam ku tahan nafas jadi Allah di alama biasa ikhlas sampai Allah di alama biasa saya istekok bil kolam gak usah ambaan terus dungo lanjut ayat biasa gak usah is ambaan mana gak popo pokoknya mari dungo ayat selanjutnya alamal insana malam ya'lam di surat ikra al alaq ayat 1 sampai 5 lek tekok bil kolam gak ambaan terus dongo lanjut ayat selanjutnya yaiku ayat 5 al-fatihah Ngapunten, semoga bermanfaat. Ye, muliakan gurumu yang setulus hati mendidikmu. Ojo sampai sing tulus di sio sio sing modus malah ditompo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.